Naam ya ibadallah. Pada hari ini di hari yang sangat mulia, di hari Idul Fitr 1443 Hijriah, maka kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dan kiamu Ramadan, salat tarawih serta membayar zakat fitr. Maka bulan yang lalu adalah bulan di mana kita melaksanakan pelejitan keimanan, faith booster, pelejitan keimanan. Maka diharapkan dengan masuknya hari Id dan bulan Syawal kita tidak meninggalkan dari amal-amal yang telah kita lakukan mulai dari puasa, mulai dari salat malam dan menuntut ilmu. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa perkara mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah perkara yang menyebabkan kita di atas petunjuknya dan menyebabkan kita diangkat derajatnya di dunia dan juga di hari akhirah kita akan dimasukkan kepada surga. Dan ketahuilah bahwa perkara-perkara penyelisihan dari sunnah-sunnah Nabi itu akan menyebabkan manusia terpuruk di dunia derajatnya dan juga di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka. Maka telah datang di dalam Al-Quran yang banyak sekali tentang permasalahan ini. Di mana Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Maka telah pasti ada pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah. Contoh yang baik untuk ditiru bagi mereka orang-orang yang mengharapkan hari akhirah dan bertemu dengan Allah di surga, maka mengikuti sunnah nabinya yang mana disifatkan uswatun hasanatun. Maka hasanatun i'rabnya marfu dikarenakan naat ataupun sifat untuk uswah maka pada nabi kita ada contoh yang mulia maka inilah pendalilan bahwa mengikuti Nabi Muhammad kita mulia di dunia dan di hari akhirah akan dimasukkan kepada surga karena bertemu dengan Allah di surga maka oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mengikuti segala sunnah Nabi semampu kita. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu." Maka apa-apa yang datang dari Rasulullah, dari sunnah-sunnahnya, fakhudhuh, ambillah semampu kalian. Wa ma nahakum anhu fangtahu dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, maka jauhilah karena itu perkara yang haram, yang membinasakan, yang memburukkan manusia kepada api neraka. Maka oleh sebab itu di Al-Quran pun disebutkan, beware, caution, ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnahnya. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, فَلْيَحْذَرِ alladhina yukhalifuna an amrih ang tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Maka kata Allah, barang siapa yang menyelisihi dari sunnah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan diberikan fitnah di dalam hatinya. Ini iqoban di dunia. Dijadikan fitnah di hatinya sehingga cinta kepada kemaksiatan cinta kepada kebidahan dan benci kepada sunnah dan benci kepada ibadah maka hidup di dunia tanpa salat tanpa berpuasa tanpa melaksanakan ibadah sedikit pun karena hatinya mencintai untuk penyelisihan kepada Rasul untuk penyelisihan kepada Allah kenapa karena janji Allah tadi faliyahdar alladzina yukhalifuna an amrih hati-hati beware caution bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah nabinya Allah jadikan di hatinya fitnah cinta kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebidahan dan membenci kepada tauhid, membenci kepada Islam, benci dari sunnah dan cinta kepada kebidahan dan kekufuran. Maka oleh sebab itu kita sebagai ahlu sunnah tidaklah kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah dan mengaku as-salafiyah pengikut kepada nabi dan para sahabat dan tabiin serta itba'ut tabi'in kecuali kita realisasikan di kehidupan kita menghidupkan sunnah dan mematikan kebidahan menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan, menyebarkan Islam dan menumpas kekufuran. Dan ini adalah lifestyle kita, gaya hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlu sunnah as-salafiyah, semampu kita menghidupkan sunnah dan semampu kita mematikan kebid'ahan. Dan dalilnya seperti datang di dalam dua hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah di riwayat An-Nasa'i wa dalalatin finnar. Yang maknanya wasiat Nabi sebaik-baiknya perkara adalah mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnah itu kewajiban kita. Karena sebaik-baiknya perkara bagi kita di dunia dan di hari akhirat. Dan iyakum wa muhdatsatil umur. Kita mematikan echo terlalu banyak. Kita mematikan dari kebidahan perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya maka ini adalah kewajiban bagi kita menghidupkan sunnah dan mematikan kebidahan dan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di sana dikurangi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Irbad Ibn Sariyah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum alaikum bisunnati." Wajib wajib bagi kalian wahai kaum muslimin ahlu sunnah untuk mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin dan mengikuti para salaf, para sahabatku. Yakni khulafa ar-rasyidin yang empat Abu Bakar, Suma Umar, Suma Utsman, Suma Ali dan para sahabat yang lainnya dan para tabi'in dan itba'u tabi'in. Maka di sini diperintahkan bagi kita ahli sunnah, bagi kita as-salafiyah, bagi kita bersifat umum kaum muslimin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar rasidin al-mahdiin addu 'alaiha binawajib. Gigitlah sunnahku dan sunnah para salaf dengan gigi geraham kalian. Pegang istiqomah dengan kuat. Maka hadis ini dari Irbat Ibni Sariyah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dua jalan. Dari Hujur Ibnu Hujur, yang mana dia majhulul hal, do'if. namun diikuti oleh Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman Ibnu Amr As-Sulami dan juga majhul, maka bisa naik kepada Hasan Ligoiri. Maka dari ini semua diwajibkan bagi kita untuk menghidupkan sunnah dan untuk mematikan perkara-perkara kebidahan dan untuk tidak menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Maka kita masuk kepada pembahasan terakhir. Pembahasan tentang mengikuti sunnah di bulan Syawal dan khususnya setelah kita keluar dari sholat id ini. Dan membahas juga kemungkaran yang terjadi kebanyakan pada hari id ini. Maka dari sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dan kita hidupkan wahai ahlu sunnah. Pertama, jika kita keluar dari musalla id ini. Jika kita keluar dari sholat id ini. Maka dari mana tadi kita masuk di sana diselisihi dengan tempat kita keluar. Maka telah datang dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Jabir ibn Abdullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kana fi yaumi id Bahwa Nabi dulu di saat pergi salat Id maka dia masuk untuk salat Id ke, ke tempat musola dan keluarnya di tempat yang lain. Maka jika kita masuk dari pintu tadi, kita keluar dari pintu yang lain. Jika kita masuk keluar rumah ke musola dari jalan yang sana, maka kita keluar masuk rumah dari belakang dari jalan yang lain. Ini adalah sunnah, perkara yang sepele, namun besar di sisi Allah karena mengikuti sunnah Nabi. Dan begitupun perkara yang dimubahkan, bukan sunnah, bukan wajib tetapi mubah, ketahuilah bahwa kita adalah we are social people. Kita ini adalah makhluk yang bersosial. Apalagi kita orang Indonesia. Di saat bertemu dengan saudaranya, jika tidak bersenyum, jika tidak tersenyum, keeping smile, bahasa satu wajah, maka bukan orang Indonesia. Maka orang Indonesia kebanyakan akan bercampur baur. We are social people. Kita makhluk sosial. Maka diperbolehkan dari praktek setelah kita keluar dari sholat untuk bercakap-cakap dengan saudara kita baik bersalaman ataupun bertemu wajah keeping smile senyum ditambah memberikan celebration ditambah membeli, memberikan selamat, ucapan selamat di hari Id dengan mengucapkan takaballahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal-amal puasa, amal-amal zakatul fitr, amal-amal salat tarawih kami dan kalian. Takaballahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kami dan ibadah-ibadah kalian maka lafaz-lafaz seperti ini diperbolehkan karena telah datang asar-asar yang sahih. Maka telah datang asar dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dari sahabat Abu Umamah bertemu dengan sahabat yang lain Wasilah Ibnu Asqa kemudian keduanya setelah salat Id mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Maka telah datang dari dua jalan dan dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dan dinukilkan oleh para ulama seperti At-Turkumani di Syarah Al-Baihaqi dinisbatkan kepada Imam Ahmad berkata Imam Ahmad hada hadithun hasan hadis ini adalah au asar ini adalah asar salaf yang hasan maka pada asalnya kita menerima penukilan dari Imam Ahmad ini yang mana dia menghukumi dari sanad yang hasan. Dan selain dari perbuatan dua sahabat tadi telah datang asar yang sahih. Dikeluarkan Imam At-Tabrani juga periwayatan dari Sumbah bin Al-Hajjaj an Yunus Ibni Ubaid. Maka asar ini datang dari Yunus Ibnu Ubaid Siapa Yunus ibnu Ubaid? Murid dari Al Hasan Al Basri, berarti dia termasuk tabi'i sagir. Karena Al Hasan Al Basri dari tabi'i kabir atau mutawasid, maka muridnya dari tabi'i sagir Yunus ibnu Ubaid diriwayatkan oleh Sumbah muridnya dan Sumbah ibnu Hajjaj imam, maka sanadnya sahih. Berkata Sumbah ibnu Hajjaj, dulu Yunus ibnu Ubaid jika setelah selesai dari sholat id, maka dia memberikan celebration, memberikan ucapan selamat, Taqaballahu minna wa minka. awamingkum Maka perbuatan ini perbuatan yang diperbolehkan. Dan ini juga bisa kita hidupkan. Apalagi kita we are social people bertemu dengan saudara-saudara kita yang mungkin satu tahun tidak bertemu di lapangan id, di saat sholat id, maka kemudian masa kita membungkam mulut dan tidak keeping smile, maka kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minka aw wa minkum. Dan juga dari perkara di bulan Syawal ini adalah kita teruskan kegembiraan kita dengan terus beribadah puasa enam hari di bulan Syawal. Maka di bulan Syawal yang kita masuk mulai hari ini tanggal 1 Syawal sampai 29 hari masih ada waktu untuk melaksanakan puasa enam hari. Apa keutamaannya? Mana dalil perintahnya? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sitan min Syawal, ka'annahu kasiyamid dahr." Kasiyamid dahr. Maka barang siapa seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa sunnah enam hari maka seakan-akan dia puasa satu tahun seakan-akan dia puasa satu tahun. Maka oleh sebab itu, barang siapa seperti kita para laki-laki yang kebanyakan tidak mempunyai kobo, maka langsung kita bayar. Lebih baik, lebih cepat ISIP as soon as possible. Lebih cepat, lebih baik. Semampu, selagi kita mampu, laksanakan. Maka insya Allah di Ma'had Mukbil Al-Wadi ini, hari ini kita libur, makan kambing, bertamasya, namun besok tanggal 2 Syawal kita mulai puasa. Kenapa kita ingin cepat? Karena keumuman ayat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, maka bercepat-cepatlah kalian untuk mengamalkan amal-amal saleh dan menggapai ampunan dari Allah. Dan di hadis Muslim dari Abi Hurairah, Bajiru bil a'mal fitanan qaqit ilailil muslim yusbi rajulu musliman wa yumsi kafira yabi'u dinahu li'aradin minad dunya. Juga dari keumuman hadis dari Abi Hurairah yang kami sebutkan tadi berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mal, bercepat-cepatlah kalian wahai kaum muslimin untuk melaksanakan amal soleh secepatnya karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup, apakah nanti malam kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, وَمَا mada نَفْسٌ مَاذَا wa mata dari nafsu bi ay arding tamud. Maka tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari dan di mana seseorang akan dimatikan maka jika kita mampu besok untuk melaksanakan puasa enam Syawal, maka kita laksanakan dan insya Allah kita berpuasa bersama sehingga mulai dari hari esok tidak ada makan siang di Ma'had ini sampai enam hari baru setelah itu kembali kepada hari-hari yang normal. Maka inilah dari perkara-perkara yang disunahkan setelah kita keluar dari musallal id ini dan juga di bulan Syawal ini. Dan di sana juga ada kemungkaran di hari Id. Banyak namun kita ringkas karena ini adalah bukan tempat kajian. Ini adalah khutbah yang ringkas. Maka pertama dari kemungkaran pada hari ini adalah di mana laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya al ajnabiyat yang bukan mahramnya maka melaksanakan salam-salaman yang mana adat kita halal bihalal ditakutkannya menjadi haram bil haram dengan musafahatin nisa al ajnabiyah dengan memberikan salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya dengan kerabat, anak paman, anak bibi, haram. Tidak boleh. Dengan tetangga apalagi. Tidak ada nasab. Tidak anak paman, tidak anak bibi. Maka tidak boleh laki-laki dengan perempuan bersalaman. Dengan alasan halal bihalal. Maka permasalahan ini menjadi haram sesuai dengan hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. Yang mana sanadnya bertumpu kepada Syaddad an Abul Ala an Abil Ala an Ma'qil ibni Yasar. Maka Syaddad di sini adalah Syaddad ibnu Sa'ad dan dia rawi yang sikoh kecuali Abul Ala maka dia rawi yang saduk hasanul hadis. Maka telah dihukumi oleh para ulama tentang kehasanannya seperti Syekh Al Albani di Sahihah dan Syekh Ibnu Baz juga memfatwakan hadis ini hasan dan Syekh kami Mukbil Al Wadi. Maka ketiga ulama yang agung ini pun menghasankan hadis ini. Yang mana lafadznya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la'an rajulan jika seandainya ada seseorang yudrabu bimikhyatin min hadid khairun min an yusaffiha almar'ata la tahila lahu. anna rajulan yudrabu fi ra'sihi bi mihyatin min hadid khairun lahu min an yusafiha imra'atan la tahilu lahu. Yang maknanya jika seseorang dipukul dengan linggis kepalanya dengan besi oleh Allah itu lebih baik daripada dia menyalami perempuan, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Maka seseorang dipukul kepalanya oleh linggis besi, itu lebih baik di sisi Allah daripada dia berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka berjabat tangan dengan perempuan tidak ada alasan tujuan halal bil halal yang malah nanti jadi haram bil haram. Maka dijauhi perkara ini dan ini dari kemungkaran pada waktu hari Id. Dan begitu pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat membaiat para perempuan tidak pernah memegang perempuan padahal dari syarat membaiat harus musafahah. Syarat membaiat berjabat tangan. Seperti para laki-laki membaiat masuk Islam, dijabat tangan oleh Nabi. Namun karena perempuan, maka cukup dengan lisan saja. Bahwa aku masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tanpa Nabi memegang tangan para perempuan. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Qalat Aisyah, Ma masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma masa yadu Rasulullah sallallahu ma masa yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat maka tidak pernah tangan Nabi memegang tangan perempuan satu kali pun. Ghaira annahu yubayyi'uhunna bil kalam. Kecuali Nabi melaksanakan bayat dengan para perempuan dengan ucapan. Tanpa memegang. Maka ini kemungkaran yang pertama. Dan kemungkaran yang kedua. Sengaja mengkhususkan ziaratul kubur kepada orang tuanya ataupun kakeknya, pamannya khusus di hari Id setelah keluar dari musola. Maka kita katakan ziaratul kubur adalah sunnah. Kapanpun, anytime, anywhere. Mau siang, mau sore, mau di hari id, bulan selain syawal, terserah pada dasarnya. Karena masuk kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha tudakirakumul maut. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, namun sekarang dihalalkan untuk menziarahi kubur untuk mengingat kalian dari kematian. Maka ini bersifat umum. Mau ziarah kubur pagi dan sore dan siang, mau di hari Id ataupun selain dari hari Id, namun ditambih diberikan beware kausian peringatan oleh para ulama di saat sebagian manusia beriktikad meyakini harus aku habis id pergi ke kuburan bapakku, kakekku, istriku, suamiku. Kenapa? Karena mereka ada keyakinan bahwa sang arwah, bahwa sang mayit yang sudah bertahun-tahun di kuburan arwahnya itu menunggu untuk diberi salam, untuk diziarahi pada hari Id, pada hari yang mulia. Inilah kesalahan dan kemungkaran yang ada karena di sini akan masuk kepada khurafat, keyakinan yang salah dan ditakutkan kesyirikan. Maka oleh sebab itu, para ulama mewanti-wanti jika ingin ziaratul kubur pada hari setelah Id, Awas, jangan diyakini seperti itu. Namun jika ingin menziarahi dikarenakan waktu luang, tidak ada waktu yang lain kecuali waktu itu, dan kebetulan mudik, dan kuburan bapaknya di kampungnya, maka perkara ini tidak apa-apa. Namun lebih baik menyelisihinya, datangnya besok, tidak mesti setelah hari id, itu lebih baik. Dan perkara yang ketiga, dari kemungkaran di hari ini dan ini yang terakhir adalah permasalahan lifestyle, gaya hidup kita. Di mana di saat gaya hidup kita mengikuti kelompok al-Yahud dan Nasara dan kelompok kufar dan binatang film, maka bisa jadi masuk kepada keharaman dan terjadi itu di hari-hari sebelum Id dan di malam Id dan bahkan di hari Id. Apa itu? Seorang laki-laki yang merias dirinya untuk hari Id dengan mencukur jenggotnya. Ini perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, dengan mencukur rambutnya disadari atau tidak disadari masuk kepada qaza apa itu qaza? Nanti kita bahas. Maka yang pertama dari perkara yang terjadi kemungkaran di hari Id ini banyak dari para laki-laki yang merias dirinya datang ke barbershop namun meminta agar jenggotnya dipotong. Maka ini perkara yang haram. Karena ini adalah lifestyle gaya orang-orang Yahud dan Nasara. Maka telah datang hadis yang mutafakun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Khaliful Yahud qassus syawarib wa wafrul liha wa ufu liha wa ufu liha." Maka maknanya berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Selisihilah gaya hidup lifestyle orang-orang Yahud dan Nasoro. Kenapa? kasus syawarib wa wafrul liha. Maka potong kumis-kumis kalian yang melebihi bibir dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Maka makna wafrul liha diriwayat uful liha, diriwayat uful liha mutafakun alaih maknanya sama. Tiga lafaz ini adalah biarkan jenggot laki-laki itu memanjang. Maka kebalikan di zaman sekarang, kaum muslimin memelihara kumis seperti jampang jago Betawi. Kemudian mencukur jenggotnya. Maka itu adalah kalau di Arab perkara yang aib. Di Arab itu laki-laki mempunyai jenggot yang ada meskipun satu lembar, dua lembar maka dipiara, bersyukur. Karena itu adalah lambang kemacoan laki-laki. Maka di Arab jika seorang laki-laki mencukur jenggotnya pulang ke rumah musibah. Disebut oleh anak-anaknya, istrinya, aku menikahi perempuan. Tidak ada jenggot, klimis. Bagaikan anak-anak ABG ataupun bagaikan al-amrod au murdan. Laki-laki yang belum tumbuh, jenggotnya yang membuat fitnah. Untuk terjadi perbuatan pedofilia dan sebagainya, ia dan billah. Maka ini kemungkaran yang terjadi di zaman sekarang banyak. Di mana mereka datang ke tukang cukur, dikiranya itu adalah kebaikan, maka cukur rambut sekalian cukur jenggot. Dan juga yang terakhir adalah al-qaza. Apa itu qaza? Ditafsirkan di Sahih Al-Bukhari dan sanatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Ibnu Umar, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil qaza." Bahwa Nabi melarang kaum muslimin mencukur rambutnya dengan qaza. Apa itu qaza? disebutkan di riwayat Al-Bukhari dari asarus salaf disebutkan oleh para sahabat ditafsirkan oleh para sahabat qaza adalah yang artinya qaza adalah mengambil rambut sebagian ataupun plontos dan menyisakan rambut yang lain maka model-model zaman sekarang seperti itu baik mengikuti binatang film atau mengikuti binatang lapangan atau bintang lapangan, maka mereka menyisakan rambut di tengah. Kemudian memotong rambut di kanan dan kirinya. Atau memotong seluruh kepala disisakan di depan. Maka itu perkara yang sangat buruk dipandang oleh manusia. Dulu di zaman kita hidup sembilan puluhan, delapan puluhan, Perkara itu sangat membuat orang tertawa, diejek jika ada orang mencukur rambut kemudian yang satu tebal, yang satu tipis. Diejek. Namun sekarang menjadi lifestyle. Bahkan jika kita tidak bicara kepada tukang cukur meminta agar tidak koza, maka kita akan dicukur dengan koza. Anak-anak kita dicukur, Semuanya pelontos kiri dan kanan disisakan di atas. Seperti itu. Maka ini kemungkaran yang terjadi pada hari ini dan kemarin di mana kebanyakan kaum muslimin masuk kepada perkara qaza yang haram dipikirnya itu adalah mode adalah lifestyle gaya hidup yang baik maka kita memohon kepada Allah as'alullahal al karim rabbal arsil azim An yahfadha biladana bilad andunusia wa bilad al-Yaman wa bilad Filistin. Maka wahai Allah aku meminta kepadamu di mana engkau mempunyai ars yang sangat luas dan rahmat yang sangat luas agar engkau menjaga negara Indonesia NKRI tercinta dan negara Yaman dan Filistin min kulli fitan min kulli fitan ma dhahara minha wa ma dari seluruh fitnah yang besar dan yang kecil dan kami doakan Allah mahfad wulata amrina. Wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami. Jagalah Pak Jokowi berserta staf-staf pemerintah kita. Karena kebaikan mereka dengan mengikuti sunnah, dengan dibimbing oleh Allah, mengikuti sunnah dan menjauhi kemaksiatan dan menjauhi kekufuran, kebaikan bagi kita agar kita mentaati mereka karena kita diperintah untuk taat kepada mereka ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum di saat mereka dalam keadaan taat kepada Allah namun di saat mereka kufur kepada Allah dan melaksanakan kesyirikan, kemaksiatan dan kebidahan maka kita tidak taat lagi kepada mereka sesuai hadis yang sahih la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat makhluk itu bermaksiat kepada Allah yang memilikinya dan yang menciptakannya. Maka kita doakan para pemimpin kita agar Allah membimbing mereka di atas sunnah dan Allah membimbing mereka di atas tauhid dan di atas Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatana. Maka wahai Allah terimalah puasa kami puasa Ramadan dan salat kami qiyamul lail dan sadaqat sadaqat kami yang sunnah dan sadaqat yang wajib zakatul fitr. Maka terimalah amal-amal kami juga dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir kami doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlu hafizakumullah.